arti sebuah harapan. Alangkah banyaknya pekerjaan yang telah kita kerjakan dari pagi hingga petang, dan kadang berlanjut hingga tengah malam, bahkan ada yang bersambung hingga pagi berikutnya. Akan tetapi, adakah itu semua telah dibarengi dengan sesuatu yang amat penting yang akan menjadikan semua aktivitas kita bermakna? Ia adalah niat maksud dan tujuan. Ia adalah ruh dari semua amal perbuatan kita. Disitulah tempat pandang dan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan seseorang tergantung pada apa yang ada di kandung hatinya. Penarik becak, penjual bakso, seorang ustadz, pejabat, semuanya sama-sama jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika yang terkandung di dalam hatinya adalah rencana busuk, niat yang jelek dan tujuan yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Mereka sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika yang terkandung di dalam hatinya maksud yang mulia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa karena niat yang terkandung di hati ada beberapa pekerjaan yang terlihat sebagai pekerjaan dunia akan tetapi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal akhirat dan ada amal yang terlihat sebagai amal akhirat akan tetapi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal dunia yang buahnya tidak bisa dipetik di akhirat. Yang lagi sholat, berdakwah, berinfak mendapatkan nilai maksiat jika semua itu dilakukan tidak disertai niat baik yang tulus dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya berurusan dengan pasar, sawah dan perusahaan akan mendapatkan nilai jihad dan kemuliaan karena ketulusan hatinya dalam merindu Allah Subhanahu wa taala di penghujung harapannya. Marilah kita insafi makna ini agar aktivitas kita ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi melaksanakan aktivitas, marilah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan air wudhu. Lalu solat hajat dua rakaat kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mempermudah urusan kita. Lalu kita tutup dengan merenungi apa yang ada di hati kita. Sudahkah kita berniat yang baik dan rindu ridho Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas ini? Kemudian senantiasa sertakan makna ini sepanjang kita beraktivitas. Jika kita benar-benar serius dan tulus dalam merenungi ini, sungguh sepanjang kita beraktivitas akan terjauh dari pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang menuju Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengambil cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala agar sampai kepada tujuan. Dan tujuan apapun jika cara yang kita ambil untuk sampai ke tujuan itu adalah tidak baik, itu bertanda bahwa niat dan tujuan kita bukanlah yang baik. Dan bagaimanapun juga kita tidak akan sampai kepada tujuan yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.